Para pendengar rahimakumullah, pada halaman 84 penulis membuat satu judul atau subjudul Tadribut Tifli ala Ta'ati Mundus Sigar yakni hendaknya kita melatih anak-anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla sejak mereka kecil. Sejak kecil kita selaku orang tua berusaha hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk melatih mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sejak kecil sudah baik ya maka akan terus terbawa kepada waktu dewasa mereka bahkan sampai waktu tua mereka. Jangankan anak kita yang memang kita orang tua yang sudah muslim alhamdulillah, sehingga mereka terlahir di dalam atau di tengah keluarga muslim. Bahkan para sahabat pun yang sebagian besar mereka mengalami masa jahiliyah, kalau di masa jahiliyah mereka baik, maka terbawa baik sampai atau ketika mereka masuk Islam sekalipun. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada sebagian para sahabat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, ya beliau pernah mengatakan begini, "Ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyati min silatin wa ataqatin wa sadaqatin hal li fiha ajrun ya Rasulullah bagaimana menurutmu tentang perkara-perkara yang aku pernah dulu lakukan di masa jahiliyah berupa kebaikan-kebaikannya seperti silaturahim membebaskan budak, bersedekah Apakah ketika saya masuk Islam ini itu dihitung pahalanya? Kebaikan tersebut berlanjut, berlangsung ya. Setelah masuk Islam, maka kata Nabi SAW, aslamta alama salafa laka min khair. Engkau masuk Islam di atas apa yang engkau dahulu lakukan berupa kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikan yang dilakukan sebelum Islam kamu itu Allah pelihara, Allah jaga. Bahkan dalam Islam akan semakin bertambah kebaikan tersebut. Nah maka anak-anak kita, para orang tua ya, kalau kita latih mereka sejak kecil untuk taat kepada Allah, maka terus akan terbawa kebaikan tersebut ya sampai mereka dewasa kalau mereka bisa istiqomah dalam hal itu dan tentunya dengan usaha kita pertama kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi terus istiqamah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah di antara bentuk perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini seperti hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga Nabi berkata muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin perintahkan anak kalian salat sejak mereka berusia tujuh tahun bahkan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka sudah menginjak usia 10 tahun wafarriqu bainahum fil madaji dan pisahkan ya ranjang mereka ketika sudah 10 tahun ya apalagi anak ini misalkan anak-anak kita laki perempuan maka sudah wajib dipisah ya, ini sejak kecil padahal anak yang belum balik baik 7 tahun ataupun 10 tahun belum wajib sholat tapi tetap Nabi perintahkan untuk sholat Nabi perintahkan kita orang tua agar yakni kita selaku orang tua perintahkan mereka salat, didik mereka sejak kecil untuk melakukan salat. Dan Nabi juga pernah mengajarkan Hasan dan Husain ya atau keluarga Nabi yang pernah memakan korma dari sedekah ya korma sedekah. Lalu Nabi mengatakan kih kih ya lepeh lepeh ya buang itu kurma karena memang dalam syariat Islam kata Nabi amal alim tak anna alu Muhammadin la na'kulu sadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwasannya dalam hukum Islam kita ini keluarga Muhammad tidak boleh memakan sedekah? Jadi diajarkan sejak kecil. Demikian pula seperti pengajaran Rasulullah kepada sahabat yang masih kecil pada saat itu yang bernama Umar bin Abi Salamah, ya putranya Abu Salamah. Bagaimana hadis sahih dalam Sahih Muslim dan yang lain-lain. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Umar bin Abi Salamah pada saat itu masih kecil dan ketika dihidangkan makanan tangannya kemana-mana artinya tangannya itu ya, kalau bahasa kitanya yang ngamprak ya kemana-mana semua makanan di diambili ya maka kata Nabi lihat ini ya nasihatinya luar biasa wahai anak wahai bocah ya sambillah bilang bismillah ya ucapkan bismillah sebelum makan wakul biyaminik makan dengan tanganmu dan wakul mimayalik dan makan dari yang terdekat darimu ya, tentunya ini kalau jenis makanannya sama ya Eh, maka kata Umar bin Abi Salamah sejak mendengar nasihat Nabi itu beliau mengatakan famazalat tilka ti'mati ba'di. Maka sejak itu begitulah cara makan saya selamanya. Artinya seterusnya, selanjutnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ketaatan yang dilatih oleh orang tua sejak kecil sangat bermanfaat insya Allah ya untuk kelangsungan anak kita sampai dewasa. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya contoh-contoh hadis yang menunjukkan bahwa pendidikan anak sejak kecil sangat baik dan berpengaruh untuk kedewasaannya yang juga baik insyaallah. Demikian para pendengar rahimakumullah atas segala kekurangan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.